sahabat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang kelima ini menampilkan Iwan Dahlan sebagai Rakia Mandala, Mas Yoko sebagai Kijambang, Hari Aki sebagai Karmaduga, Yuli sebagai Cempaka, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Kiamandala Mandala kembali berhasil menawan Raden Burangrang dan Kinanti dan menewaskan Begawan Agung Sukayana. Juga diceritakan tentang Prabu Purbaya yang kembali meninggalkan keratonnya menuju keraton Tarumanagara. Sementara itu di keraton Tarumanegara, Tuanku Sang Rakyat Mandala. Aku aku datang membawa kabar penting. Beliau ada di Serambi. Tolong, kau ikat kudaku sobat. Aku akan segera menemui beliau. Ada apa engkau mencari kohai prajurit? Oh, tuanku, hamba adalah prajurit yang ditugaskan untuk menjaga gerbang kota raja, tuanku. Dan hamba datang membawa pesan dari kelompok pengacau itu, tuanku. Hmm. Jadi mereka sudah tiba. <laughs> Bagus. Matahari belum lagi tinggi dan mereka sudah tiba. <laughs> oh ya, apa pesan mereka? Oh, mereka tidak bersedia untuk masuk kota raja, tuanku. Mereka uh, mengatakan hendak mengadakan perundingan di pintu gerbang kota raja, tuanku. Hmm, apapun yang mereka lakukan, tetap saja mereka akan mampus. Katakan pada prajurit jaga di luar untuk menyiapkan kudaku. Aku akan berangkat sekarang. Di mana orang-orangku yang kalian tawa? Dan di manakah dua orang junjungan kami serta Eyang Pegawan? Hah? Tentu beliau juga kalian tawan. Kurang ajar. Jangan permainkan aku. Apakah kalian datang hanya untuk mencari mati? Kami semua seratus orang yang bersetia pada junjungan kami memang telah bersetia untuk mati. Karena itu, tidak perlu kau menakut-nakuti lagi. Berikan junjungan kami, Raden Burangrang dan Tuan Putri Kinanti. Bebaskan mereka, dan kami akan memberikan 30 prajuritmu, serta beberapa tokoh utama dari tanah seberang, yang tentu Tuanku harapkan, termasuk di dalamnya Raja Karma. Tuanku, kita dapat menyapu bersih seluruh kelompok ini, dan kemudian mencari tawanan itu di sekitar tempat ini. Eh, kau yakin? itu akan berhasil menyelamatkan nyawa orang-orangmu. Hmm? Kami mengerti dengan jalan kekerasan. Kami tidak akan menang. Oleh karena itu, sekali kalian bergerak menyerang kami, seluruh orang-orangmu akan kami pantai. Nah, lihatlah ini. Kau benar, Karmaduga. Mereka masih menyisakan orang-orangnya untuk membantai orang-orang kita jika kita bergerak menyerang mereka. <laughs> Baiklah, kita lihat saja. Aku tidak akan kehilangan akal. Jika kami menyerahkan apa yang kau minta, apa yang akan kau lakukan kemudian? Eh, setelah engkau membebaskan junjungan kami, dan kami yakin junjungan kami tidak dalam keadaan cedera yang berat. Maka kami akan segera membebaskan orang-orangmu. Tapi bagaimana jika kalian mungkin? Sudah, jangan bicara macam-macam. Kau tahu, kami tidak akan mungkin berdusta. Karena dengan kekuatan besarmu saat ini kau dapat saja membantai kami. Hmm. Lalu bagaimana beberapa saat setelah itu jika kami bertindak? Ah, Eh, kami memang sudah memikirkan hal itu. Tetapi itu memang sudah risiko kami. Hmm, baiklah. Duga, perintahkan orang-orangmu untuk menjemput dua anak muda itu. Oh, baik, tuanku. Balitang, Tawur, jemput dua anak muda itu. Segera! kelompok yang cukup besar saling berhadapan. Keduanya nampak begitu tegang dan penuh dengan kewaspadaan. Jarak antara dua kelompok tersebut dibatasi oleh tanah lapang kurang lebih enam atau tujuh tombak. Perlahan-lahan, waktu mulai merambat naik. Mereka yang menunggu terus dirambati oleh ketegangan terutama kelompok dari Aki Jambang yang tengah menuntut kebebasan junjungannya Raden Burangrang dan Kinanti. Ketika ketegangan tengah merambati suasana di muka gerbang kota Raja Tarumanegara, terdengar derap kuda dari kejauhan. Beberapa saat kemudian dari kejauhan, nampak dua ekor kuda yang berderap kencang menuju gerbang kota raja. Tetapi ketika mereka menyadari adanya ketegangan di pintu gerbang, mereka menghentikan kuda mereka. Dua penunggang kuda itu ternyata adalah Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka. Tengah terjadi sesuatu rupanya, Dinda. Iya, kita datang pada saat yang tepat. Pastilah yang berada di pintu gerbang adalah pasukan dari tanah seberang yang menguasai Taruman Negara. Iya, dan mereka pasti tengah berhadapan dengan pasukan Raden Burangrang. Mari kita dekati mereka. Mereka semua sudah melihat kehadiran kita. Aku ingin menghadap Sang Rakya Mandala saat ini sebagai seorang penguasa kerajaan Sunda. Mari. Ingat tidak cepat melakukan tindak kekerasan. Agaknya mereka menuju pada kelompok kita. Benar, Tuanku. Kurang ajar mereka berkuda hingga kemari. Tahan mereka dan tanyakan keperluannya. Baik, Baik Kakang Karma. Prajurit yang diperintahkan Karmaduga untuk menahan Prabu Purbaya dan Cempaka tiba-tiba saja terhenti beberapa tombak di kiri kanannya. Kedua prajurit itu seakan-akan tidak mengerti apa yang dilakukannya. Dan Prabu Purbaya serta Cempaka pun berlalu di tengah-tengah mereka seakan-akan mendapat sambutan. Ah! hmm. ah! Apa yang dilakukan prajurit bodoh itu, ah? Siapa kalian berdua ini? Mengapa kalian begitu tidak mengenal aturan? Hah? Duduk di atas punggung kuda kalian di hadapan sang Rakyat Mandala penguasa tanah ini. Oh, sangat kebetulan sekali, tuanku. Oh, sangat kebetulan sekali. Tuankah sang Rakyat Mandala? Saat Sang Rakia Mandala tertegun ditatap dua orang anak muda gagah di hadapannya. Wakil utama dari Sang Dapun Tahyang pun akhirnya menyadari bahwa di hadapannya pastilah bukan orang sembarangan. Tetapi karma duga yang tidak mempunyai kejelian mata menjadi geram. Apapun keperluanmu, engkau harus turun dari punggung kudamu. Bagus, Puntang. Seret dua orang itu. Baik, kakak. Baik, kakak. Bagus Puntang mengayun-ayunkan pedangnya, tetapi Prabu Purbaya masih tetap duduk di punggung kudanya. Demikian pula dengan Cempaka. Melihat keduanya sedikit pun tidak gentar dengan pedang yang diayunkan di obat abit dekat tubuhnya. Bagus Puntang menjadi geram. Kali ini pedangnya pun diarahkan ke arah pundak Prabu Purbaya. Tetapi ketika pedang itu akan menyentuh pundak manusia utama dari tanah Pasundan itu, laki-laki yang dipanggil dengan nama Bagus Puntang terlempar jauh oleh kekuatan yang tidak dimengertinya. Maaf dan terima kasih atas penyambutan Tuan. Hmm, ya, aku memang Rakyat Mandala, penguasa tanah ini. Tetapi siapakah engkau ini, hai anak muda yang berani memamerkan kekuatan di hadapanku? Aku adalah Purbaya, dan ini adalah Cempaka permaisuriku. Tempatku jauh dari sini, di sekitar kaki Gunung Ciremai, di wilayah Sedana. Hmm? Kau, kau Purbaya. Apakah engkau penguasa keraton Sunda? Sang Raja Suya? Benar. Apakah yang sebenarnya tengah terjadi di tempat ini? Kami berdua datang justru hendak berkunjung pada Tuan di istana. Hmm. Maaf atas sikap dan penyambutan kami. Kami semua tidak tahu dan tidak menyangka bahwa Tuan adalah Raja Agung dari Tanah Pasundan. Dan kami mohon maaf, pada saat ini kami tidak menyambut Tuan sebagaimana mestinya. Tidak mengapa Tuan Rakyat. Justru mungkin kedatangan kamilah yang tidak pada saat yang semestinya. Tiba-tiba saja pembicaraan mereka terhenti ketika mendengar derap beberapa ekor kuda dari arah gerbang kota raja. Prabu Purbaya sempat mengenali Raden Burangrang yang ditemani seorang prajurit di atas punggung kuda, sedangkan Kinanti didampingi oleh prajurit pula pada kuda yang lain. Prabu Purbaya memandang Cempaka yang kini mulai dapat meraba apa yang sesungguhnya tengah terjadi di tempat tersebut. Kami harap Tuhan dapat menunggu beberapa saat di tempat ini. Kami akan menyelesaikan masalah kami dengan para pengacau negeri kami. Sang Rakyamandala menjemput Raden Burangrang dan Kinanti dan mengajaknya maju ke muka untuk ditunjukkan pada Ki Jambang yang merupakan pimpinan kelompok. Tetapi ketika tiba di dekat Prabu Purbaya dan Cempaka, Raden Burangrang dan Kinanti yang sejak tadi hanya menundukkan kepala menjadi terkejut. Engkau Tuan Purbaya? Eh, engkau kiranya Burangrang? Kinanti, apa yang terjadi Tuan Rakyat Mandala? Apakah pertemuan ini terjadi secara kebetulan, Tuan Purbaya? Kami harap Tuan tidak mencampuri urusan kami ini. Ah, uh, baiklah. Aku... Oh, Kanda Prabu, kau... Tenanglah, Dinda. Kita tidak akan mencampuri urusan mereka di tempat ini. Tenang sajalah. Tidak akan terjadi sesuatu pun dengan sahabat kita Burangrang dan Kinanti. Karena aku percaya akan kebijaksanaan Prabu Rakyamandala. Mandala. Hmm. Bagus. Aku menghormatimu sebagai penguasa besar di tanah Pasundan. Tetapi, kami tidak akan berdiam diri jika urusan dalam negeri kami dicampuri. Kami akan menerima Tuan berdua sebagai tamu yang terhormat sepanjang Tuan tidak mengganggu kami. Menyingkirlah Tuan Purbayang. Kami akan menyelesaikan urusan ini beberapa saat setelah itu kita akan bicara. Prabu Purbaya menggamit cempaka untuk mundur beberapa tombak. Tidak lama kemudian, Sang Rakyat Mandala pun maju bersama dengan Raden Burangrang dan Kinanti. Ini dua orang muda yang kau minta. Bebaskanlah dahulu Toto Kanu pada junjungan kami dan biarkan ia datang kemari. Kau tahu, kami tidak akan mendustai kalian. Ah, baiklah. Aku percaya dengan kalian. Kau kini bebas kembali, anak. Pergilah ke sana. Eh, jangan bertindak dahulu adik nanti. Kita harus menyesuaikan diri dengan rencana Aki Jambang. Eh, Tunggu dulu, di mana Begawan Sukayana? Laki-laki itu sudah mampus dalam pertarungan. Eh, kurang ajar. Iblis jahat. <laughs> Apa yang akan kau lakukan sekarang? Hmm? Kau akan membatalkan perjanjian itu? Jangan, Ki. Bebaskanlah mereka. Lunasi janji yang telah Paman buat. Oh, baik, baiklah Raden. Beberapa saat setelah Kijambang memberikan tanda dari rimbunan pohon, muncul rombongan laki-laki yang terikat tangan dan kaki, yang diiringi dengan puluhan prajurit dan para tokoh yang merupakan pengikut dari Raden Burangrang. Setelah prajurit dan tokoh dari tanah seberang terbebas dari ikatan dan totokan mereka, Kijambang mengajak Raden Burangrang dan Kinanti untuk kembali. Akan tetapi, terdengar tawa menggelegar dari sang Rakyat Mandala. Raden Burangrang dan Kinanti serta para pengikutnya tersentak. Langkah mereka terhenti mendengar tawa dari Sang Rakya Mandala. Tidak terkecuali Prabu Purbaya dan Cempaka, dada mereka berdebar keras. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.